Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di situ halaman 174 perhatikan bagian bawah itu masih sambungan daripada pantun yang kemarin kita baca yaitu seputar apa? seputar keraguan itu tidak berpengaruh dan bahkan diperintahkan untuk mengabaikan dalam keadaan apa? Nam kalau seorang tersebut berada di salah satu tiga keadaan. Pertama, kapan keraguan itu diabaikan? Ragunya setelah berbuat, setelah beramal ragu, abaikan, enggak usah dipedulikan. Yang kedua kapan, Esan? apa? Ya, ketika dia punya penyakit syak. Jadi orangnya syakak, suka ragu terus, dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu. Abaikan. Yang ketiga, kapan hamdalah? Eh, ketika ada waswas bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, itu juga abaikan. Nah, kita lihat barakallahu fikum wa habibakumullah taala. Kita lihat sini fada qaulu fada yakni utruk. Da itu artinya utruk, utruk, tinggalkanlah. Likulli waswasin yaji'u bihi luka. Setiap waswas bisikan-bisikan yang datang dengannya luka. Luka itu siapa kita lihat? Luka kalimatun kalimatud dam. Luka itu adalah suatu kata yang fungsinya itu celaan, dam, celaan. Wal murad bihi huna syaitan, ya kan? Yang diinginkan luka di sini setan. Luka di sini setan. Jadi setiap waswas, setiap bisikan-bisikan yang datang kepada setan, tinggalkan. Dak, tinggalkan. Ay yaji'u yaji'u bihi syaitan, yaitu yang didatang kepada setan, tinggalkan. Wal luka' al-laim. Luka itu al-laim orang yang apa? Orang yang nam barakallahu fikum senantiasa rendah dan hina. Laim orang yang rendah, hina, jelek itu luka namanya. Istilah bahasa Arabnya seperti itu. Wala ahad Nam al-am minasyaitonir rajim. Tidak ada seorang pun yang lebih hina dan lebih jelek melainkan siapa? Daripada setan yang terkutuk. Enggak ada. Ya enggak? Orang yang lebih jelek keadaannya, yang lebih hina, lebih sengsara, tidak ada melainkan apa? Tidak ada yang melebihi daripada setan yang terkutuk. Mahum insyaallah. Eh, jadi luka ini maksudnya siapa tadi? Setan. Jadi kalau setan membawa was bisikan-bisikan, maka tinggalkan bisikan tersebut. Wal makna maknanya da' kullal wasawis watrukha tinggalkan segala bisikan-bisikan watrukha tinggalkanlah da' itu artinya utruk ya da' da' ma yaribuk ilama la yaribuk tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu kita lihat di sini li'anal wasawisa innama ta'ti minasyaiton karena bisikan-bisikan itu terkadang hanya saja datang itu dari setan itu loh min ajli an yangkit al-insan hayata Fungsinya tujuannya apa? Agar mengganggu eh, mengganggu manusia kehidupannya. Maksudnya mengganggu kehidupan manusia. Paham ya? Wa yulabbis alaihi dinah dan membuat samar, membuat tersamarkan agamanya. Itulah fungsi nafsu setan memberikan bisikan-bisikan yang terkutuk tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi antum wudu' Tipis-tipisikin. Jangan-jangan belum kumur-kumur, kumur-kumur, diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Jangan. nam cukup sesuai dengan nah Allah fikum syariatnya. Wa khulasatu masalah anna syakka qasim ila qismain. Kesimpulannya yang sudah kita lewati bahwasanya yang syak itu keraguan terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Syakkun fi asna'il fi'il penting ini. Ragu di pertengahan perbuatan antum di tengah-tengah perbuatan, di tengah-tengah ibadah ragu. Itu yang pertama. Faham belum? Munculnya keraguan bukan setelah ibadah, tapi di tengah-tengah ibadah. Mahfum Abdul Aziz? Munculnya keraguan di tengah-tengah ibadah, bukan di akhir ibadah, bukan di awal ibadah. Di awal dia yakin dia, di tengah-tengah ragu. Tadi anak wudhu atau belum ya? Misalkan, ragunya tengah-tengah. Wahat hadza qad min katsir syukuk. Ini bisa jadi sebabnya timbul karena apa? Banyaknya keraguan-keraguan. Paham ya? Banyaknya keraguan-keraguan. Wa qad yakunu wahman, bisa jadi itu wahman, wahman. Apa wahman kemarin? Bisa jadi itu hanya sangkaan, dugaan yang kemungkinan besarnya apa keliru. Paham belum? Dugaan, sangkaan, jangan-jangan barangkali bisa jadi. Paham maksudnya ya? Ayo na'am itu yang pertama. Yang kedua, syakun ba'dal fi'la. Ya, ini yang kedua ini yang sudah kita lewati ragu setelah berbuat ragu setelah berbuat diabaikan dipedulikan atau tinggalkan tinggalkan kita lihat walikuli wahidin min hadil ahwal hukmuh dan pada setiap salah satu keadaan-keadaan ini ada hukumnya tersendiri paham ya pada setiap keadaan-keadaan ini ada hukumnya sendiri-sendiri mafhum soal ini dua keadaan ini ragu setelah berbuat itu diabaikan, ditinggalkan, tidak diperdulikan ragu di pertengahan perbuatan, ragu di pertengahan amalan itu bagaimana? Dan kita lihat. Wa amma idza kana syakku fi ghairi hadzal mawadi' fa innahu yakunu mu'tab fa innahu yakunu mu'tabaran. Yang pertama tadi itu barakallahu fikum, ragu di pertengahan perbuatan itu pun kembali kepada apa? Kembali kepada keadaan dia. Kalau dia itu syakak atau syakakan, syakak suka ragu abaikan. Jangan dipedulikan Paham ya? Kalau sekedar waham, dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, enggak usah dipedulikan. Kalau setelah perbuatan jelas. Setelah berbuat itu antum ragu jelas, enggak usah dipedulikan. Kata beliau apa tadi? Wa amma idza kana syakku fi ghairi hadil mawadhi adapun kalau keraguan-keraguan itu muncul pada selain tempat-tempat ini fa innahu yakunu mu'tabaran, berarti keraguan tersebut baru dianggap. Paham maksudnya dianggap ya? Tanbihun, peringatan. Fi al ahwali Nah, pada keadaan-keadaan ini allati yatrah fiha asyak yang muncul padanya keraguan idza tabayyana lahu al-yaqin apabila telah apa? Na barakallahu fikum yatrah itu bukan muncul ya apanya, meninggalkan. Maksudnya tanbihun peringatan fi hadil ahwal pada keadaan-keadaan ini allati yatrah fiha asyak yang keraguan itu ditinggalkan, dibuang Kapan itu idza tabayyana lahul yakin Apabila nampak padanya yakin, keyakinan. Fa innahu ya'mal bihi maka dia beramal dengan dengannya. Paham ya? Dengan keyakinan tadi. Li'anna muradal ulama bisyak dikarenakan yang diinginkan oleh para ulama dengan asyak ragu fi hadza pada pembahasan seperti ini, idza dama syakkuhu apabila ragunya itu terus-menerus ada gitu loh. Nah, sekarang contohnya dia ragu. Ragu setelah itu muncul wah yakin anak anak ragu lagi. Yakin inilah yang kita bangun itu loh. Jangan atau bangun di atas keraguan, tapi bangunnya di atas keyakinan, yakin. Paham belum nih? Yakin. Karena apa? Al yakinu la yazulu bisyak. Karena keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita lihat lagi contohnya biar tambah jelas. Misal dari contohnya, rajulun syakka ba'da faraghi minas shalah. Ada orang dia itu ragu setelah selesai salatnya. Setelah selesai salat ini ya, hal salat salatan aw am arba'an. Dia salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ragu dia. Tapi setelah selesai ini ya, ragunya setelah selesai. Salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, fa innahu la yaltafit ilaih. Maka hendaknya orang tersebut tidak menoleh kepadanya. Lakin idza tayaqqana akan tapi kalau dia yakin annahu lam yasil ila salat lam yusalli ila illa salatan kalau dia yakin bahwasanya dia belum salat kecuali baru tiga paham ya dia tidak salat kecuali baru tiga wajib alaihi wajib bagi orang tersebut Orbut an ya'tiya birrabi'ah mendatangkan yang keempat. Paham belum ini? Wajib mendatangkan yang ke yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Ewa, ah. kalau dia yakin bahwasanya dia belum salat kecuali baru tiga. Wa yasjud lisahwi kemudian sujud sahwi ba'da salam setelah salam. Sujud sahwi setelah apa? Salam. Naam, in qasura az-zaman. Ini kalau apa? Kalau waktunya itu pendek. Dia ingatnya waktunya pendek. Paham ya? Wah tadi sholatnya berapa rakaatnya? Jangan-jangan masih baru tiga misalkan. Nah, kalau seperti itu barakallahu fiikum berarti dia yakinnya tiga. Wah, ana yakin baru tiga nih. Nah, kalau seperti itu, kalau waktunya pendek, paham ya? Dia ingatnya waktunya pendek langsung datang ke yang keempat, setelah itu sudut sahwi, setelah salam. Setelah salam bagaimana? Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi baru sujud sahwi. Karena apa? Karena posisinya setelahnya ini. Ya enggak? Setelah sholat selesai baru ragu itu loh. Paham belum? Nah, tapi setelah itu yakin ternyata baru tiga. Nambah. Nah, barakallahu fiikum satu rokaat tadi itu. Nah, wa in zaman a'ad as-salam min jadid. Tapi kalau waktunya panjang, ngulangi sholat dari awal. Ngulangi sholat dari awal itu kalau waktunya panjang, ingatnya sudah panjang. Taruhlah sholat duhur, ingatnya ingatnya jam 2. Wah, tadi Kayaknya itu sholatnya baru tiga rokaat. Nah, ulangi dari awal. Waktunya masih ada kan? Ulangi dari awal itu. Jangan nambah satu rokaat, Karena jarak waktunya lama, jauh. Maafum insyaallah ini? uh, Abdullah maafum, maafum, Eh, oh, na'am. Paham insyaallah ini ya? Ayo kita lihat sini. Masalatun permasalahan baru. Mal farku bainal istibah wa syak? Sekarang apa perbedaan antara istibah dan syak? Istibah itu samar, syak itu ragu. Tersamarkan ragu. Bedanya apa? Bedanya apa antara syak dan nam istibah itu eh, samaran. Al-ijabah jawabannya al-istibah yakunu fil mahsusat. Ewa. Istibah samaran itu terjadi pada mahsusat mahsusat sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera mahsusat. Sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera mahsusat namanya. Paham ya? Terjadi pada sesuatu yang mahsusat, sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera bi an yastabiha 'alaika hadzal Seperti contohnya tersamarkan padamu sesuatu ini. Hal huwa dhahabun aw fiddah? Nah, sekarang antum lihat. Apakah ini apakah dia itu emas atau perak? aw hadidun aw rasas? Besi atau peluru? Rasas itu peluru ya. Nah, sekarang emas, perak, besi, peluru bisa enggak dirasakan oleh mata indra bisa enggak? Ehsan? Bisa. Pansa itu lima, indra itu ya indra indra lima, lima indra Ya, indera peraba, indera pembau, indera eh, nah, indera peraba, indera penglihat, indera pendengar, eh, indera pencium, indera nah barakallahu fikum perasa. Perasa, perasa, peraba, penglihat, pendengar, nah pencium atau pembau. Itu namanya lima indera. Nah, emas, perak, bisa enggak diraba? Bisa dilihat bisa enggak? Dirasakan bisa enggak dirasakan? Bisa enggak dirasakan? Dijilat bisa enggak? Bisa kan? Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Di cium baunya bisa enggak? Bisa. Itu namanya mahsusat. Paham ya? Mahsusat itu sesuatu yang bisa dirasakan, dicerna oleh panca indera. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa tadi? Dia tersamarkan. Ini emas atau perak ya? Kalau perak kok warnanya kuning. Tapi kalau emas kok kayak gini gitu, ragu dia. Bukan ragu ya, istibah tersamarkan apa? Tersamarkan. Ada juga bentuknya panjang, lancip ujungnya, Wah ini besi atau peluru ini ya? Kalau peluru kok kayak gini, kalau besi kok kayak gini ya itu. Istibah tersamarkan. Hal huwa zaitun aw amrun. Nah, ini juga sama. Dia itu zat atau amr tersamarkan. Karena zat atau amr juga bisa diturna oleh panca indra Nah, wasyakku yakunu fil qulub wat tasawwur. Nah, kalau ragu itu munculnya, ini bedanya. Terjadi di dalam hati-hati, di dalam hati manusia, wa tasawwur dan gambaran-gambaran. Jadi Nah, tidak bisa serang oleh panca indera. Perasaan, dugaan, sangkaan, ragu kan muncul dalam hati semua. Ya enggak? Ya enggak, Bang? Nah, berarti bedanya itu ya. Kalau istibah tersamarkan itu pada sesuatu yang bisa dilihat. Tersamarkan. Ini apa ini? Permen atau apa ini? Atau penghapus? Seperti permen Yupi. Permen Yupi kan mirip penghapus itu kadang. Ini penghapus atau permen ini? Tersamarkan. Itu benar karena apa? Karena maksusat. Ya, maksusat. Tapi kalau ragu itu yang muncul dalam hati. Paham belum? Yang muncul dari dari dalam hati ragu. Wah, ragu. Nah, kita lihat pun permasalahan yang baru. Dzakarna kita menyebutkan anna syakka ba'dal ibadah la yu'athir. Ragu setelah ibadah itu enggak berpengaruh. Dalam sebutkan ragu setelah ibadah itu tidak ber, tidak berpengaruh. Fa insanun salat salat rakaat, maka ada orang salat tiga rakaat, perhatikan. Wa fi raka'ah rabi'ah Kemudian di rokaat yang keempat ragu dia. Sudah salat berapa rokaat? Tiga rokaat. Rokaat yang keempat ragu. Rokaat yang keempat ragu. Nah, barakallahu fiikum kita lihat. Hal fi rak'ah al-ula sajadah sajatain au sajadah wahidah dia ragu. Rokaat pertama tadi sudah sudah dua kali atau baru satu kali sujudnya? Ragu dia. Nah, fama hukum hukumnya bagaimana sekarang? Perhatian baik-baik ini. Nah barakallahu fikum orang sholat tiga rakaat. Paham ya? Sudah sholat tiga rakaat ini. Di rakaat keempat muncul ragu dia, muncul keraguan. Ragu bahwasanya rakaat pertama tadi sudah sujud dua kali atau baru sekali ya? Faham belum ini Ragu dia. Nah, hukumnya bagaimana wal jawab? Anakul jawabannya kita katakan madama anahu fi asna'i shalah selama dia ragunya itu muncul masih dalam pertengahan salat belum selesai. Mafhum mudraman? masih di pertengahan salat belum selesai, fa innahu yulghir rak'atul ula. Berarti dia apa? Menghilangkan enggak menganggap rakaat pertama, enggak usah dianggap sudah. Oh ya? Rakaat pertama enggak usah dianggap. Berarti otomatis berat, masih berapa rakaat lagi yang dia dapatkan? Tiga dengan rakaat keempatan itu. Dan rakaat keempat kan tiga sudah, masih tiga lagi. Yang pertama enggak dianggap. Nah, kita lihat wa takun raka'ah tsaniyah badaluha. Rakaat yang kedua penggantinya. Ya enggak? Berarti kurang terkurang satu kan? Wa qulna dzalik kita katakan seperti itu kenapa annahu ilal an lam yuqlam yubrik minas shalah. Karena sampai sekarang dia belum apa? Belum selesai salatnya. Lam yufriq ya kalau kalau yubrik kembali dia belum menyelesaikan. Kalau lam yufriq belum selesai. Dikarenakan dia belum apa? Belum nah menyelesaikan atau belum selesai dari salatnya lam yufriq berarti ya. Karena dia belum selesai dari salatnya. Fala nahkum bi sihhatis shalah hatta yantahi yang minha. Maka enggak bisa kita menghukumi tentang sahihnya salat. Salatnya sahih, kita enggak bisa menghukumi sampai apa? Sampai selesai habis dari salat tersebut. Karena masih posisi masih salat ini kan di pertengahan salat. Nah. Mahum insyaallah. Jadi kalau seandainya empat rakaat, di rakaat keempat ragu dia. Tadi rakaat pertama sujudnya dua kali atau sekali ya? Ragu dia. Kalau ragu seperti itu di pertengahan sholat, kan masih pertengahan sholat ini, belum selesai. Rokaat pertama dihilangkan, ganti rokaat kedua. Berarti otomatis dia kurang berapa satu rokaat? Satu rokaat di akhir nanti dia nambah sujud sahwi setelahnya. Paham ya? Seperti ini penting ya. Nambah barakallahu fiqih Mafhum insyaallah? Mafhum? Eh, Eh, kita lihat sini. Masalah tentang permasalahan baru, ida samar rojul apabila ada orang puasa, summa ba'da an nintaha min siyamihi syak. Kemudian setelah selesai puasanya ragu ada orang puasa, setelah selesai puasanya ragu, hal nawa al kodo awin nafal Puasanya tadi itu meniatkan mengkodok menggantikan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Faham belum ini, Ragu dia. Orang puasa setelah selesai puasa, ragu. Tadi puasanya untuk mengkodok atau puasa sunnah ya? Idza karena alai qada, kalau dia mesti punya hutang tanggungan. Wa min adatihi an yasuma al albi, tapi termasuk adatnya kebiasaan dia itu puasa tiga hari ayamul bir. Ah, paham Bang? Apa insyaallah? Eh, puasa tiga hari ayamul bir. Nah, kalau fikum seperti itu. Walam yatayaqqan, tapi dia belum yakin. Cuman kebiasaannya puasa tiga hari. Puasa tiga hari, tiga belas, empat belas, lima belas. Nah, tapi dia belum yakin. Fahal saumu hadzal hadzal lisalas albid aw lil sekarang puasanya dia ini tiga hari ini puasa untuk ayam ilbit atau puasa kodok. Paham belum? Ragu di situ gitu loh. Ragu. Wal jawab jawabannya. Tapi ini ragunya setelah selesai ya. Ragunya setelah selesai puasa. Bukan di pertengahan puasa, ragunya setelah selesai itu loh. Paham belum? Setelah buka ragu dia. Tadi puasanya kodok atau puasa bit ya? Eh, ragu dia. Tapi kebiasaannya puasa bit itu loh. Kebiasaannya. Nah, kita lihat sini. Naam barakallahu fikum. Al jawab jawabannya wal jawab anna naqul jawabannya kita katakan hadhi qarinatun tu'ayyid anna shaumahu kana lil bid. Ini tanda sekarang. Sudah tanda bahwasanya puasanya dia itu berarti untuk bid karena kebiasaannya puasa bid. Faham belum bisa? Biasanya dia puasa apa? Bid. Sehingga ketika mutlak kembali kepada adatnya. Kembalikan kepada kebiasaan dia puasa apa itu. Mahum insyaallah ini Abdurrahman Abum. Ayo na'am. Kita lihat sini. Madamat hiya adatu kalau selama itu adalah kebiasaan dia. Kebiasaan dia puasa apa? Kebiasaan dia puasa bid tiga hari dalam sebulan, tiga belas, 13, 14, 15 misalkan ya. Kemudian ragu setelah buka ini puasa bid atau puasa eh, kodok, puasa bayar hutang. Kita katakan kembalikan kepada kebiasaan dia puasa apa. Ya dihukum itulah yang Hukumnya adalah kebiasaan tersebut. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wal qada laisa 'alal faur. Sedangkan yang qada, mengqada, menggantikan itu tidak tidak apa? Tidak dalam bentuk faur langsung dikerjakan. Ya enggak? kan boleh tunda sampai kapan? Sya'ban yang akan datang boleh. Intinya apa? Dia menjawab apa? membayarnya. Paham belum? Bukan 'alal faur. Enggak harus dikerjakan saat habis Ramadan langsung dibayar itu enggak harus. Itu kalau mengqada. Faham belum? Ya na'am. Fahuna yuhmal ala ma'tadah. Maka di sini dibawa, dibawa pada apa? Dibawa pada kemungkinan apa? Sesuai dengan apa yang dia lakukan secara kebiasaannya. Berarti menang mana ini? Dia menang mana? Puasa bid atau dianggap puasa mengkodok? Bid, karena kebiasaannya puasa bid. Masalah tuan permasalahan baru. Insanun sara yuhadis nafsah. Ada orang Orang ini ternyata apa? Mengajak bicara dirinya sendiri. Muncul dalam perasaan, muncul dari jiwa dia itu ngomong sendiri gitu loh. Bisik-bisik komat, komat kamit sendiri itu loh. Ngomong-ngomong sendiri, ngajak bicara dirinya sendiri. Paham ya? Biasanya orang seperti ini apa biasanya? Banyak pikiran. Orang kalau banyak pikiran biasanya ngomong-ngomong sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Gak tahu ngomong apa gitu, gak jelas. Paham ya? Kita lihat sini, insanun sara yuhad nafsah. Ada orang Orang tersebut apa? Mengajak bicara dirinya sendiri. Masa ngomong sendiri. Ngomong apa? Atallaqa am aw lam yutalliq Sendiri padahal ini. Posisi sendirian, banyak pikiran, ternyata dia banyak hutang dia. Banyak hutang, akhirnya mikir ini. Sudah menceraikan istri atau belum ya? Eh, ngomong sendiri dia. Paham ya? Kita lihat. Faqala atallaqaha. Naam. enam utalikuha wa astarih. Ya, kemudian dia mengatakan aku menceraikan dia sudah, istirahat sudah selesai. Fatalaqahu akhirnya dia apa? menceraikan dia. Fahalnya kau talaku? Fahalnya kau? Talakuhu apakah talaknya ini dianggap sah? Belum, jatuh talaknya. Awal mulanya cuma bisik-bisikan. Cuma bisikan dari hati, dia ucapkan sendiri kemudian apa? Langsung setelah itu dia menceraikan istrinya, astarih, dah selesai. Fatalaqaha akhirnya dia menceraikan dia talaknya ini jatuh atau tidak? Sah atau enggak talaknya? Wal jawab annakul jawabannya kita katakan ingkana muridan ditolak tuliqat. Kalau dia benar-benar menginginkan untuk cerai-cerai berarti sudah. Alhamdulillah. Nah, taluqat sudah terceraikan. Kalau dia benar-benar dalam apa? Hatinya ingin menceraikan. Innamal amalu binniat. Itu patokannya. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Jadi kalau ada niatan walaupun dia mau terpetik di benaknya atau ngomong, sendiri, ngomel-ngomel sendiri kalau sudah ceraikan kalau awal mulanya di sudah terpetik dalam hatinya mau menceraikan sudah jatuh talaknya. Wa ingkana min dokter min dokti alwaswa alwaswas alwaswas alwaswas. nah kita ulangi wa ingkana min dokti alwaswas alaih fa inna la tutallaq Perhatian Bapak ini kalau munculnya perceraian tadi itu karena apa? Karena tekanan daripada bisikan gangguan setan terkutuk tadi itu, maka perempuan itu belum diceraikan. Ada bisikan, bisikan, bisikan, bisikan dia nggak kuat nahan. nggak kuat nahan akhirnya muncullah dari apa? Tekanan. doakan tekanan. Tekanan bisikan dari itu apa? Muncullah ucapan anti talib. Berarti keinginan dia bukan berarti? Bukan, berarti nggak jatuh. Apa belum? Nggak jatuh talaknya. Nah, bahuna oh. Di sini dia udah menceraikan. Yuridu an yastarih falatotal. Yuri iya. Yuridu an yastarih Di sini dia apa? sudah menceraikan, ingin istirahat katanya, ingin istirahat. Fala tatalak maka dia belum jatuh talaknya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi Tidak ada perceraian na barakallahu fikum dalam keadaan tertutup. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Tertutup apa? Ya kan dia kan dalam keadaan bisikan-bisikan tadi. Bukan dalam keadaan dia itu sungguh-sungguh, bukan dalam keadaan dia itu menginginkan itu loh. Paham belum? Nah, seperti itu. Walihada Zakara kasir minal ulama anna talaqal muwaswis muwaswas muwaswas muwaswas eh, orang-orangnya berarti kan eh. sebagian eh, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya perceraian orang yang dikena yang apa yang terkena penyakit waswas nah barakallahu fikum la yaqa'u bina'an al hadza tidak dianggap cerainya dibangun di atas apa di atas hadis ini tadi yaitu tertutup posisinya iya enggak dia kan tertutup posisinya enggak sadar karena tekanan waswas, was tekanan apa? Tekanan nah bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu loh. Karena nggak kuat membendung, nggak bisa menahan, nggak bisa lari dari bisikan tadi akhirnya keluarlah ungkapan anti talib Mohon salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mohon Ibrahim? Mas'alatun rajulun usiba ibnahu eh, rajulun usiba ibnuhu bi waswasah azimah fil wudu. Ada orang anaknya tertimpa atau tim ditimpa apa? waswasah yang besar. Ditimpa bisikan-bisikan syaitan yang besar dalam masalah wudu. Anaknya ini ya. Fa'aftahu kemudian bapaknya ngomong sama anaknya pintar ke salat limuddatis syahrin. Anakku, kamu jangan salat selama sebulan. Sampai selama sebulan jangan salat katanya. Wa ba'da nihayatis syahr setelah selesai sebulan Sufiyah ibnu anaknya ternyata apa? Diberi kesembuhan min hadal waswas dari bisikan ini. Fahal alai syai' wahal hal ala ibni Nah, Sekarang selama sebulan anak ini meninggalkan salat tadi itu, dia berdosa atau tidak? Perlu enggak dia mengqadanya? Itu permasalahannya. Mahum eh, Abdul Aziz. Jadi orang ini, bapak ini punya anak. Anaknya itu punya penyakit waswas itu loh. Bapaknya ngomong, "Wahai anakku, kamu enggak usah salat selama sebulan." Ternyata selama sebulan selesai sembuh. Setelah sembuh itu pertanyaannya apakah dia berdosa atau tidak selama sebulan meninggalkan sholat tadi itu dan perlu nggak dia menggantikan sholat sebulan yang dia tinggalkan? Faham bisa? Ayo kita lihat jawabannya. Nakul hadil fatwa khair ini. Fatwanya nggak benar ini. Masa harus meninggalkan sholat 30 hari? Hah? Benar nggak fatwanya Alhamdulillah? Nggak benar itu loh. Hadil fatwa khair Fatwanya nggak benar li'annahu aftahu bitarki ma huwa wajibun alaik. Karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Bisikan itu sesuatu yang pasti atau enggak? Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang tidak pasti. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak pasti demi meninggalkan sesuatu yang pasti. Salat pasti wajibnya enggak salat? Pasti wajibnya. Nah, sekarang bisikan-bisikan ini pasti adanya atau tidak? Enggak pasti. Seperti apa? Orang meninggalkan salat jamaah di masjid karena takut corona. Eh, Corona, corona, koronu. Paham ya? Itu kopat kopit kopat kopit itu ya. Akhirnya apa? Dia nggak pernah sholat jamaah di masjid. Meninggalkan sesuatu yang belum pasti. Eh? Meninggalkan apa? Demi enam. Meninggalkan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti. Apa yang pasti? Sholat jamaah pasti wajib nggak? Pasti. Corona pasti ada di masjid nggak? Nggak pasti gitu loh. Antum yakin nggak sekarang di sini ada corona gitu? Kan nggak pasti. Tapi kalau sholat jamaah pasti nggak wajib? Pasti enggak? Pasti. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti. Faham enggak ini? Lafaz ucapannya faham enggak antum mesan Jangan sampai antum meninggalkan sesuatu yang yang pasti demi mendapatkan sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai antum meninggalkan sholat jamaah karena apa? Sesuatu yang tidak pasti yaitu adanya corona. Paham ya? Adanya virus corona. Paham ya? Nah, bisa sorof nggak corona? Bisa. Corona? Coba disorof, coba. <laughs> Nah, barakallahu itu Nah, corona-corona, corona. Itu terkadang perlu diperhatikan Bapak ya. Ini bagus sekali contohnya ini. Jangan meninggalkan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti, jangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Penting ini ya. Nah, lanjutkan sholat jamaah di masjid tidak masalah. Belum pasti ada corona di situ. Ewa. Kenapa demikian? Orang-orang di pasar banyak orang-orang di pasar. Kenapa mereka nggak malah menghindari pasar itu loh? Pasar itu tempatnya kumuh atau tidak? Kumuh, kotor, banyak orang. Mana ada orang di pasar wudhu dulu? Jarang sekali kan? Tapi kalau di masjid orang wudhu dulu, orang bersih. Kok malah curiga di masjid banyak corona? Paham ya? Corona itu malah kebanyakan di pasar biasanya. Paham ya? Nah, karena apa? Banyak orang di pasar buka HP Android Corona, bukan Corona, Corona, Corona, Corona, Corona semua Corona semua. Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an. Kesimpulannya apa dari kaidahnya, Bang? Jangan meninggalkan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti jangan. Paham belum? Eh, Irbat, mafhum? Kita lanjutkan. Na'am barakallahu fiikum di sini. Anaknya ternyata sembuh anaknya ternyata sembuh. Bapaknya tadi fatwanya keliru. Bapaknya ngomong tinggalkan sholat sebulan katanya. Kita katakan keliru. Wa fardun furudin Islam karena sholat itu termasuk apa? Karena dia meninggalkan suara salah satu kewajiban daripada kewajiban Islam. Rukun Islam mau ditinggalkan. Lakin min rahmatillah bihi an syafa ibnah. Tapi disebabkan karena rahmat Allah taala anaknya disembuhkan. Anaknya diberikan apa? kesembuhan. Wal wajib an yang sahadal ibn bitarkil waswas yang wajib eh? nah barakallahu fikum hendaknya bapak tadi itu menasihatkan kepada anak ini untuk meninggalkan was-was tinggalkan was-wasmu itu tinggalkan jangan ikutin was-was wa yaqifu indahu man yu'inuh dan hendaknya dia apa nah barakallahu fikum berdiri di sisinya eh, hendaknya ada orang yang berdiri di sisinya orang yang menolong dia membantu dia jadi ketika dia mau was-was tarik wudu kumur-kumur 10 kali tarik jangan cukup tiga kali ada misalkan ditarik langsung gitu ya wudhu kok lebih dari 5 menit tarik sudah selesai ayo gitu ada orang yang mendidik dia mengawasi dia gitu loh paham belum maksudnya ini ini penting ya nah mafum bang ayo na'am barakallahu fikum lihat sini wa yakifu indahu man yu'inuhu hinal wudhu ada orang yang berdiri di sisinya orang yang menolong dia ketika wudhu kalau ada kalau ketika wudhu kalau ada was-was dia kumur-kumurnya kok sampai lebih dari lima kali ya? tahan jangan sudah cukup cukup nah, kemudian tangan ini sampai berkali cukup sudah cukup cukup ada orang yang kayak gitu. biar terbiasa dia meninggalkan bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu mahum salah ya na'am barakallahu fiikum kemudian lihat sini apa kata beliau hatta idza atam salas qala lahu kif ketika orang itu dua tiga kali berhenti cukup jangan lanjutkan Paham ya seperti itu. Wa hadza wa in kana fihi masyaqqah lakin tuhtamal alil ilat. Ini walaupun berat, ini walaupun berat, tapi apa dikemungkinkan ini obatnya. Kalau antum jumpai orang orang apa was-was, itu harus ada satu orang yang nolong. Nolong bantu dia. Paham ya? Ketika ada salat bagaimana salat? Kalau dia salat, kita apa lagi enggak salat? Dia takbirnya misalnya lama sekali. Allah. Lama sekali kan langsung langsung ada tangan di ini kan, suruh sedekat langsung itu mendidik dia biar meninggalkan was-was. Paham ya? Karena terkadang seperti itu kan. Nah, barakallahu fiikum ada orang lagi apa? Lagi baca Al-Qur'an kena was-was. Bis bis bis bis. Paham ya? Ulang-ulang terus bismillah itu aja. Paham ya? Langsung di labrak di situ. Biar apa? Biar dia itu langsung clear itu loh. Karena kalau was-was seperti itu, ulang-ulang ulang-ulang ulang terus pul pul pul pul pul. Lamnya udah pas atau belum ya? Ulang-ulang terus. Kul huwallahu ahad itu loh langsungan. Paham ya? Ini sekedar cara mengobatin penyakit was-was. Jadi harus ada orang yang nolong dia gitu loh ya. Kita lihat sini. Wal insan qad yusabu bi amalin la yakhtaruh. Dan seseorang terkadang dapat pahala dengan suatu pekerjaan yang dia bukan pilihan dia. Menjaga orang was-was kan juga repot, ya enggak? Nah, dikit-dikit harus mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Tapi ada pahalanya gitu loh, bantu dia itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa ala hadzal walid an yatub ilallah. Orang tua ini yang sudah keliru fatwanya tadi itu hendaknya apa? Wajib bertobat kepada Allah taala. Mimma aftahu bi yang sudah terlanjur difatwakan tadi. Wa ala yaud al misli dan hendaknya tidak mengulangi lagi. Eh, caranya bukan malah suruh meninggalkan sholat tapi nyuruh orang yang apa? membantu anaknya agar apa? agar dibimbing tidak terkena waswas -was, seperti itu. Wa alla yaqdum 'ala fatwa wa alla yuqaddim 'ala fatwa illa bi'ilmin. Wa alla yaqdum 'ala fatwa illa bi'ilmin. Dan hendaknya dia tidak mempersembahkan suatu fatwa kecuali dengan ilmu. Li'anna al-iqdam wa alla yuqdim tadi ya. Wa alla yuqdima wa alla yuqdima 'ala al-fatwa illa bi'ilmin. Hendaknya dia tidak mempersembahkan suatu fatwa kecuali dengan ilmu. Li'anal ikdama ya, al-fatwa dikarenakan menyodorkan suatu fatwa bila ilmin fa ilmu amruhu khatir. Amruhu khatirun, perkaranya bahaya sekali. Ini bayangkan selama sebulan nggak pernah sholat, paham ya? Nampak ini kan lagi musim corona nih pak. Boleh nggak sholat di masjid? Nggak usah sholat di masjid, nggak usah jamaah, nggak usah jumat. Di rumah aja lockdown katanya. Selama tiga bulan, empat bulan nggak pernah sholat jamaah. Karena fatwa bapaknya tadi itu. Paham ya? Hati-hati. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang apa tadi? Yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti. Mahum sholat Eh, wah, itu kaidah penting itu ya. Nah barakallahu fiikum ya wa na'am. Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'annahu yakunu mimman iftara 'ala al-kadzib dikarenakan orang yang berfatwa tentang ilmu tersebut termasuk orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Orang-orang yang membuat apa? Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam dan dia berkata tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Waqad qala Allah Ta'ala dan sungguh Allah Ta'ala berkata, "Qul inna harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syahidnya mana? Wa an taqulu Allah taala haramkan, Rabbku telah mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah taala pada perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berkata, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib la yuflihun." Katakanlah, Sesungguhnya orang-orang yang mereka membuat kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Mafhum? Ayo na'am. Allah ta'ala dan Allah Ta'ala berkata, "Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna Nabi ayatillah." Hanya saja orang yang berdusta itulah orang-orang yang mereka tidak beriman pada ayat-ayat Allah Ta'ala. Amma binisbatil qada'i ma fata ibnu minas salawat fi syahr fal ihtiyat an yakdhiya. Ini berat. Adapun dinisbahkan mengkodok kan sudah terlanjur tadi, sebulan enggak sholat. Adapun dinisbahkan masalah mengkodok anaknya yang terluputan sholat sebulan tadi itu, ihtiyat apa ihtiyat berhati-hati, hendaknya dia mengkodok. Paham ya? Tapi pendapat yang rajih tidak. Pendapat yang rajih dia tidak perlu mengkodok karena sebulannya berat. Seperti halnya orang kufar atau sebulan semulanya kafir. Sebulan dia kafir kan kan gak tahu ilmunya. Masuk Islam selama 40 tahun dia kafir. Apakah perlu dia mengulangi sholat selama 40 tahun selama masuk Islam? Enggak perlu, cukup dia bertobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak beramal-amalan apa? Amalan saleh. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kan bukan kesengajaan, keliru fatwa bapaknya tadi. Kalau dia mengulangi sholat selama sebulan bagaimana mengulanginya? Berat kan? Berat. Banyak-banyak istighfar. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia mau ngulangi dalam rangka berhati-hati yaitu hak dia cuma berat نعم بارك الله فيكم نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين